بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك البطوع والمنوم والرزوق صلاح الجسد والروح متوبة النسوء واهدي قلوبنا حق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوير بصرنا وصاحي وداننا وثبت لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم فصلي وسلم وبارك عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في النار ثوابين يجعل فيها المتكبرون ويولد عليه Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di neraka itu ada kotak, kotak-kotak, ya. tabut, ya, kotak, kotak besar, yang dijadikan di dalam kotak-kotak tersebut orang-orang yang sombong. Jadi orang sombong dimasukin ke dalam dalam kotak. Wa yughlaqu itu tuh. Jadi orang-orang yang sombong di dunia ini dimasukin ke kotak itu ditutup. Ya, di dalam kotak dipendem. pendem. kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man ahabba an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menginginkan atau suka, ya, cinta, punya keinginan gitu atau suka ya. Siapa orang yang suka bahwa laki-laki berdiri tegak kepada dia. Kalau dia datang pengen ngarepin disambut gitu. Orang pada diri. Ya. Ya. bawa yatabawa ada minan Maka silahkan dia menyediakan sempatnya di dalam neraka. Kalau enggak disambut kecewa gitu. Kalau enggak orang pada enggak berdiri marah ya dia. Mesti dia dihormati. Itu melambangkan sombong. Tapi kalau ulama yang datang, apa yang datang, kan dia nggak pengen sebetulnya. Dia nggak pengen disambut, dihormati. Cuman kita nih murid, ya dalam segi adab itu harus hormat. Jadi dua bab yang berbeda kalau yang ini dimaksud karena kesombongan dia merasa dia tinggi, merasa dia terhormat, orang mesti diri. Kalau dia orang nggak diri, nggak nggak hormatin dia datang, wah marah. Nah itu kelihatan, dia kepengen itu disambut. Ya. Tapi kalau ulama kan enggak ya, kita nggak diri, dia nggak marah. Kita nggak sambut diri, dia nggak marah. Nah, itu. Ya. Cuma kita ini kurang, kurang adab <laughs> Golil adab. Kita ini murid kurang ajar banget. Rasa itu kurang adab. Karena diantara yang harus kita hormati dengan kita sambut, ya nyambut mau ngambut diri ya. Masa sambut ngambut diri ngesot nggak mungkin dong. Nyambut ngesot gitu. Ya mau nyambut diri namanya nyambut. Di antaranya Quran, Quran kalau datang digotong, kita gitu deh. Disunahkan diri, dianjurkan. Ayat, ayat datang, sunahkan diri. Ulama juga, orang alim datang, kita dianjurkan nyambut. Walaupun dia nggak berkeinginan. Nah kalau dia ngarepin disambut, ini ulamanya ngarepin disambut, pengen disambut, kalau nggak disambut marah dia. Nah, ini ulama yang sombong namanya. Waliyatabawa magadahu. Nah, jadi beda di situ ya. Antara orang yang punya kehendak, keinginan hatinya disambut, berarti dia sombong. Ya. Merasa dirinya tinggi. Nah, itu beda. Kalau dia punya keinginan itu, orang tiba-tiba sekonyong-konyong nyambut dia aja deh. Ya, anda kata gak disambut, gak jadi apa-apa aja. Cuman orang sekonyong-konyong karena hormatin ulama nyambut dia, dia nggak jadi bangga sebetulnya. Nah, itu tidak masuk di dalam hadis. Para ulama-ulama tersebut itu kalau dia datang muridnya disuruh berdiri semua. Tapi bukan lantaran dia sombong. Dia ingin mensucikan hatinya. Ya. Kalau hatinya udah merasa bersih, ya, dia nggak nggak merasa tergerak. Ya. Dan muridnya dia, dia, dianggap sudah mentaati dia, mentaati dia tanpa adanya pertanyaan-pertanyaan yang e, curiga terhadap gurunya itu berarti udah berhasil ya, jadi latihan termasuk latihan di dalam e, e, apa namanya ilmu tasawuf ya, ulama-ulama sufi Nah kita begitu kalau kita merasa diri kita nih bangga kalau disambut mendingan kita nggak usah disambut mendingan ya. itu datang ke satu tempat lalu disambut nama marawis ya. gitu ya digendang lalu mulai ah, apa namanya pintu ujung tuh sampai ke acara gitu kalau kita merasa diri kita digituin jadi kita gitu, bangga mendingan nggak usah ya. jangan mendingan ya. mendingan gitu ya nggak usah itu masih ngarap aneh kabur pulang ancam gitu di Arab aneh pulang. Ah. yang bahaya kalau di Arab itu kan bilang, oh, tahu loh, gue datang, ayo gitu. Nah, ini yang bahaya hati kita di situ. Ya. Setan gampang masuk, membuat manusia jadi ujuk, jadi jadi kagum sama diri, merasa diri terhormat, merasa diri punya magoh, merasa diri punya pangkat, merasa diri punya kehormatan. Nah, ini sombong namanya. وقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى رجل قاعد وبين يديه قوم قيام Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa siapa orang yang ingin melihat seseorang ahli neraka. Kalau mau tahu ahli neraka kata Nabi, Falyanzur lihat lihatlah kepada seseorang yang gaib yang duduk wa baina dan di hadapannya kaumun giyab ada kaum yang berdiri ya yeah. dia duduk ya anak buahnya duduk kata Nabi kalau mau lihat penghuni neraka itu ahli nar itu orang yang dia duduk orang-orang pada diri semuanya ya. ya jadi pengen dihormati, kayak raja ya ya anak buahnya pada diri hormat diri dong Bersedia kan ya. sih berbeda emang nggak bisa duduk ya jalanan belok jalanan belok tikar nggak ada karpet nggak bisa digelar Ya kan? Yang di panggung pada duduk semuanya. Jamaahnya diri, kami mau duduk melepotan gimana? Pada diri nih. Nah, itu beda. Ya. Ini kalau kamu duduk, itu diri. Enggak pantas itu duduk. Itu ciri-ciri pada diri semuanya. Jadi dia, dia mesti duduk, yang lain nggak boleh duduk diri. Nah itu dia. Ahli nar kata Nabi. Itu menunjukkan sombong. Menunjukkan dirinya merasa lebih mulia daripada orang lain. Dulu saya pernah mengatakan seorang ulama menganggap diri lebih mulia dari murid oleh salah. Ya. Yeah. Seorang yang berilmu menganggap dirinya lebih baik daripada orang yang tidak berilmu. Udah udah merupakan sombong. Jadi nggak boleh kita biar kita punya ilmu tetap kita menganggap orang lain itu lebih mulia daripada kita. Ya. Imam Ghazali Imam Ghazali rahimahullah taala kalau dia mengatakan kalau kamu lihat orang alim, maka hati kamu tidaklah berkata, ini orang alim lebih mulia dari saya. Kalau melihat orang bodoh bermaksiat, ini orang bodoh bermaksiat wajar. Disertai dengan jahilnya dia, nggak tahu. Sedangkan saya tahu maksiat. Eh, berarti dia ini orang jahil yang maksiat ini lebih mulia daripada saya. Kalau melihat orang tua, ini orang tua lebih mulia karena dia lebih dahulu ya, merasakan manisnya, sulitnya dan segala macam ibadah. Ataupun saya, jadi selalu menganggap orang lain lebih mulia dari diri sendiri. Itu namanya orang yang tawadu. Wakala Abu Darda Berkata Abu Darda لا يزال al-'abdu yazdadu min بعدا bu'dan ma musya senantiasa seorang hamba bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala selalu jauh dari Allah selama dia ber, selama dia berjalan diiringi di belakang ini ada pengawal wow. huh? diiringi jadi dia kalau jalan sendirian merasa nggak terhormat mesti ada yang Wah, ini kan dikawal. Ya. وقال سليمان بن داود وقال سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام Berkata Nabi Allah Sulaiman bin Daud Semoga selawat dan salam untuk keduanya Nabi Sulaiman dan Nabi Satu hari dia berkata Lil jinni wal insi kepada jin dan manusia. Wattair berkata juga kepada burung. Wal kepada hewan-hewan ternak. Nabi Sulaiman bisa bicara bahasa binatang. Kata Nabi Sulaiman, "Ukhruju." Hai kalian, ayo keluar semua. Fakhraja fi mi'atai alfin minal insi wa mi'atai alfin minal jinni. Maka keluar Nabi Sulaiman diiringi oleh 200 ribu manusia dan 200 ribu jin. 400 ya, ribu 200 ribu banyak gak 200 ribu 200 ribu manusia 200 ribu jin <laughs> gak ada yang orang sini Hah? Hampir pasukannya segitu. Itu baru sebelum seberapa itu. 200 ribu manusia, 200 ribu jin. Ngiringin Nabi Sulaiman. Keluar. فرفع حتى سمع ذجل الملائكة في السماوات naik Nabi Sulaiman ke atas eh? terus ke langit sampai dia mendengar suara tasbihnya para malaikat dekat banget lagi. Eh, ya. Saking tingginya itu dia naik ke atas. Sampai Nabi Sulaiman bisa langsung mendengar suara tasbihnya malaikat. Bayangin. Allah, Alhamdulillah, Allah. Malaikat bertasbih. Sampai jauh segitu tuh tingginya. Ya, mendengar suara tasbihnya para malaikat. bisama bisamawat di langit ya. Summa khabbaba. Terus turun. Habis naik ke atas sampai langit yang paling tinggi sehingga dia mendengar tasbihnya malaikat di langit itu. Kemudian turun ke bawah. itu eh, turun ke bawah, nggak ada ke atas. Hah? Iya. ada turun ke atas ya? Ada yang turun ke atas? Hah? <laughs> Ada Ibrahim turun yang ke atas. Ada. Tahu kan? Minggu depan insya Allah. Kemudian turun hatta masad gadamahul bahar. Ya. Turun sampai kaki kedua apa? Kakinya ini menyentuh lautan. Oh, sampai menyentuh lautan. Fasami'a sautan lalu Nabi Sulaiman bin, mendengar suara yang berkata, ya, suaranya doang, orangnya nggak ada. Laugana fi galbi sahibikum misgalu dzarratin min kibrin la khasabtu bihi ab'ada mimma jika Jikalau ada di hati sahib kamu, ya, sahib kalian, yang dimaksud Nabi Sulaiman tuh, kalau ada di, di hati sohib kalian, hei manusia dan jin, ada di hati dia sohib kamu itu sebesar biji sawi daripada sombong, niscaya aku tenggelamkan dia lebih jauh daripada apa yang aku angkat. Diangkat sampai ke langit yang dia bisa dengar tasbihnya malaikat. Kalau ada rasa sombong sedikit aja, itu Nabi Sulaiman dijatuhin ke tempat yang paling rendah, lebih rendah daripada perangkatnya ini Paham gak? Terangkan segitu, turunnya lebih dari segitu. Kalau ada di hati Nabi Sulaiman, jadi mananya beda hadis? Nabi Sulaiman sedikit pun gak sombong. Biar kata diiringi 200 ribu manusia, 200 ribu jin, sedikit pun hatinya gak ada perasaan sombong. Beda. Ini yang letakin di sini. Kalau kita belum mampu. Coba aja inti jajalin. Bawa 200 orang awal inti. Pakai marawis digendang-gendangin. Ini nggak sombong, agak coba. Yang ada mah kita. Pegerak hati kita. Ya, jalan sendiri, ambil dikawal. Beda sombongnya aja. Paham nggak? Makanya ustadz-ustadz yang belum sampai di magom-magom begitu, jangan deh. Mendingan Jangan. Ya, ya. Kalau dia sampai hatinya ke magom yang dia bisa tahan ke rasa sombongnya, ujub boleh jadi kawal dengan diiringi. Tapi kalau belum mendingan mundur, ya. Cuman kalau kita lihat habaib, ulama, kiai yang pakai digituin, kita jangan suzon, ya, ya tuh sombong, jangan. Jangan pukul akhirnya hati selalu ponis orang. Kan hati ada. Adanya di hati dia. Kita nggak bisa nilai hati seseorang. Musnuzon aja. Ya. Kalau saya belum mampu begitu tuh. Kalau saya pribadi belum bisa. Ya. Kayak Habib, kayak Kiai, kayak ulama yang dirimin tuh. Dia mah pada kagak sombong hatinya. Kita ya jadi tetap husnuzon jangan kita ponisnya hadis ya buat ya. akhirnya jadi wahabi nih Kita jadi wahabi. Apa-apa nyalain orang aja. Pakainya hadis ponis. pakai Pakainya hadis ponis itu. Ya. Padahal urusan sombong ada urusan hati. Makanya kita kalau pakai diri itu ambil dibir ah. Gak baca hadis itu. Gak boleh nyambut diri. Substansi ini gak tahu. Kenapa nggak ya boleh berdiri? Kalau yang disambut dengan berdiri itu hati sombong. Kalau hatinya nggak sombong, nggak usah pakai. Nabi Sulaiman dikawal 200 ribu jin sama manusia. Ya. Atau ulama-ulama yang saleh ada. Ya. ya. Artinya sama aja media dikawal atau nggak dikawal sama. Apanya banyak Nabi Sulaiman? Tapi makannya pakai roti yang paling kasar. Roti yang paling kasar. Dari gandum yang paling murah. Jadi ya. kalau kasih makan orang, uh, kasih makan bugara wal masjid sepaling nikmat makanan. Nabi Sulaiman. Kalau ngejamu orang pagir, orang miskin, itu dengan sepaling bagus makanan. Buat dirinya, ya Roti kering dari gantung yang paling kasar. nih nikmat itu harga yang begitu banyak. Buat orang, bukan buat kita. Ya. Hebat. Ini disebut nabi. Maksum ya daripada dosa. Dipelihara. Sehingga ditanya wasuila Sulaiman wa alaihi salam an sayyi'ah allati la yanfa'u ma'aha hasanatun. Pernah ditanya Nabi Sulaiman tentang keburukan yang dengan keburukan itu tidak bisa bermanfaat kebaikan. Kalau ada keburukan ini, hasanah nggak bakal manfaat. Hasanah kebaikan biar sebanyak apapun nggak bermanfaat kalau ada sayiah yang semacam ini. Apa tuh sayiahnya? Nabi Sulaiman jawab, al-kibru At-takabur At-takabur. Pagala at-takabur. Takabur. Jadi orang kalau punya punya sifat sombong, maka kebaikannya sama sekali tidak bermanfaat. Salatnya yang hebat, puasanya yang rajin, ilmunya yang dalam. Tapi kalau ada sifat kib, kibir atau takabur, mayan pak, ya, nggak bermanfaat tuh hasanah. Ilmunya kagak, ibadah pas-pasan tawadu perangkat. terangkat Ya. Bodoh, nggak berilmu, harta kagak, sombong, mampus mendingan. Benar nggak? Ini mampus mendingan. Daripada banyakin dosa, mampus. jahil, miskin, tawadu. Mesti apa yang mau disombongin, mesti harus. Ya, nggak punya apa ya? Itu Kalau orang kaya berilmu, tawadu, seharusnya. Memang seharusnya. Ya. Makanya asyarabu fit tawadu, bukan fit tagabur. Orang nyari ketinggian, Nyari ketinggian dengan kesombongan dia nggak dapat, nggak dapat. Dia sombong supaya orang hormatin dia. Dia dirinya supaya orang anggap dia orang hebat. Nggak bakal dapat, nggak bakal dapat kemuliaan atau ketinggian. Karena ketinggian itu adanya di tawadu, <laughs> bukan di sombong. Ya. Makanya Nabi mengatakan, "Man Siapa orang yang tawadu diangkat sama Allah. Tapi waman takabbar, siapa orang yang sombong, wada'ahu Allah Allah rendahin. Jadi makanya dikatakan asyaraf, asyarafu bit tawadu, ya. Ketinggian itu, kemuliaan itu adanya di tawadu. Jadi orang kalau tawadu pasti mulia. Enggak lihat siapa dia. Waruya anna khali'an min Bani Israel diwayatkan bahasanya khali ya, daripada Bani Israel jalasa ila abid ya khali kalau kita apa kita terjemahin bahasa kita orang-orang yang benar-benar tapan ya udah miskinnya kebangetan ya duduk udah miskin bajunya jelek kumel ya Khalid di Bani Israel duduk kepada Abid jadi datangin Abid orang yang ahli ibadah yang tadi Umi si Khalid tadi ingin mengambil manfaat dari si Abid ada ahli ibadah si orang yang susah nih miskin buruk dia punya penampilan ngedeketin tujuannya apa mau ngambil manfaat dari abid ya kita kan duduk sama orang soleh kan auranya dapat gitu keberkahannya ya dapat jadi dia berharap begitu eh si abid merasa jijik si abid merasa geli merasa jijik Panat min mujalasati maka dia merasa jijik daripada duduknya itu si Khalid tadi. Ya. Wa taradahu diusir. Itu. Ya. Diusir si Abid. Karena jijik, enggak demen diusir. Fa'auha Allah Ta'ala ila nabi Lalu Allah memberikan wahyu kepada nabi mereka dari Bani Israel. Nabi Bani Israel paling banyak, tidak sebut namanya. Innahu sesungguhnya Allah ghafara lil khalil. Allah mengampuni dosa si Khalid tadi. Ya. Orang yang miskin, susah, ibu ya macam-macam deh udah punya orang nggak nggak enak deh. Ya, yang hidupnya nggak enak. Wa habitu amalul abid. Sedangkan amal orang yang ahli ibadah itu diampusin sama Allah. Si Khalid yang miskin, jelek, ya, ibadah, miskin segala-galanya. Udah miskin HP, miskin ilmu, miskin ibadah. Ya. Apa ya kalau bahasa gitu tuh? Miskin keparat apa? Ya? Bukan miskin larat. Ya. Diampuni oleh Allah Syekh ini sedangkan si Abid dihapuskan amal ibadahnya. Fajahilul asi orang yang bodoh maksiat. Iza tawadu'a apabila tawadu. Wazalla haibatan lillah dan dia hina karena mengagungkan kehebatan Allah. Wa khaufan minhu takut karena kepada Allah. Fagad ato'a berarti ini orang yang bodoh tadi sudah menjadi orang yang taat kepada Allah bahwa atwa'u wa huwa bahwa atwa atwa'u minal alimil mutakabbir itu jahil yang model begitu maksiat tetapi tawadhu dan menghinakan dirinya di hadapan Allah merasa takut dengan kehebatan Allah. Ya, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih taat daripada orang alim yang sombong. Wal abidul wal mu'jib dan dia lebih taat daripada ahli ibadah yang ujub. Ya. Orang jahil maksiat. Jahil maksiat. Ya, karena memang bodoh, kan nggak tahu apa-apa dia, jahil. Dia maksiat, tapi tawadunya bukan main. Ya. Kepada manusia tawadu, kepada Allah tawadu, begitu takutnya dia. Ya, terhadap hai, kehebatan Allah, dia menghinakan dirinya. Ya. Itu dia lebih lebih taat daripada orang alim yang sombong. Daripada orang abid yang ujub sama ibadah. Jadi kalau memilih yang mana itu yang jahil maksiat apa yang huh? oh alim yang abid ikhlas gitu ya. <laughs> alim yang tawadu. Alim tawadu, abid yang tawadu. Mananya begitu. Jangan pilih yang jahil, oh, jahil, jahil aja. Jangan. Itu kan perbandingan. Kalau bisa jangan jadi yang jahil maksiat, tapi jadilah yang alim, yang abid, sawadu. Wa qala ghazali berkata Imam Ghazali, "Kullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillah wa huwa mutakabbir." Siapa orang yang melihat dirinya lebih baik daripada seseorang daripada makhluk Allah, maka dia itu sombong. Nauzubillah min zalik kalau kita melihat orang lain kita merasa diri kita lebih baik dari dia dalam hal apa aja? Dalam hal ilmu, dalam hal ibadah, dalam hal pangkat, dalam hal magam, dalam hal ah, macam-macam deh. Ketahuilah kata Imam Ghazali, kamu itu termasuk orang sombong. Ya. Nabi segitu pangkat nggak ada yang dimiliki oleh Nabi, tapi Nabi gak sombong. Paham? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Saya ini penghulunya. Sayyidnya manusia bukan sayyidnya orang biasa. Semua manusia itu di bawah Nabi. Semua Nabi. Semua Nabi di bawah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi wala fakhar. Gak bangga. Gak jadi sombong Nabi kita Muhammad. Ya. Ini baru turunan kiai aja sombong. Baru darah ningrat aja sombong. Iya. Baru ada darah ini aja, oh jangan, ya, nggak boleh, bukan babnya. Ya. Orang yang mandang mulia, jangan diri kita mandang mulia. Paham? Orang lain boleh muliain kita. Ya, menghormati kita. Karena ilmu kita, karena nasab kita. Betul? Karena darah kita, misalnya. Tapi kita nggak boleh, ada di hati kita tuh. Ya, perasaan, gue mulia. Lantam gue punya ilmu gue oh, mulia lantaran nasab gue bagus ya nggak boleh jadi dua hal pandangan yang harus dipisahin jadi kita mandang diri kita hina orang lain boleh ya kita mandang diri kita hina tapi mandang diri orang lain hebat mulia itu yang disuruh antum lebih mulia dari anak dia ngomong gitu lah, nah, itu yang lebih mulia jadi saya kali tawadu itu lebih mulia dari anak lo baru tahu dari dulu kapan? <laughs> Dari dulu kapan? Bangga banget. Dipuji, orang tawaduk sama dia, dia malah ngangkat dirinya. Oh, iya iya iya. Yang begitu besok jangan dipuji lagi. Bahaya. Bahaya. Berarti kita yang dijerumusin dia. Wa hamdun Man zanna anna nafsahu khairun min fir'auna adhara adharal kibra Fir'aun Fir'aun kan Udah ketahuan dilaknat sama Allah Udah ketahuan mal'un Ketahuan zolimnya Ketahuan kafirnya Tetapi masih dikatakan oleh Hamdun Seorang ulama ini Siapa orang yang menyangka dirinya masih lebih baik daripada Fir'aun Sungguh telah nampak kesombongannya ya? Sampai begitu Jadi betul-betul kita ditahdid Jangan sampai anda menganggap diri anda mulia Walaupun kepada Fir'aun ya, Tapi kalau orang lain yang mengatakan pantas ya Aneh ngomongnya antum supaya lebih mulia dari Fir'aun. Ya wajar dong. Emang benar Fir'aun siapa? <laughs> Musuhnya Allah. Musuh Nabi Musa. Tapi pribadi kita nggak boleh mengatakan saya lebih mulia dari Fir'aun. Nggak boleh. Berarti saya itu lebih mulia daripada Fir'aun udah sombong. Bukan bukan kebenarannya itu yang dilihat. Tetapi ucapannya yang diperhatikan. Timbul dari kesombongan. Walaupun benar. Bahaya ya. Karena Nabi nggak pernah menyebut dirinya lebih mulia dari siapapun. Tapi tidak tidak dapat dipungkiri ya Nabi kita lebih mulia dari segala-galanya. Tapi dia nggak pernah menyebut dirinya lebih mulia. Sampai ditanya as liman ya Muhammad Laka ya Rob ya? Langit milik siapa ya Muhammad Waktu peristiwa Isra Milikmu ya Allah Anta liman ya Muhammad, kamu milik siapa ya Muhammad? Laka ya Rob, milik kamu ya Allah. Wa ana liman ya Muhammad. Kata Allah, saya ini milik siapa? Ya Muhammad. Nabi Muhammad diam. Padahal tahu jawabannya, cuma malu. Iya tawaduknya Nabi. Tahu jawabannya, cuma malu. Mau jawab malu. Iya. Ana liman salla alaika ya Muhammad. Kata Allah. Allah yang jawab langsung karena Nabi malu jawab. Iya. Kalau Nabi jawab, ana ya anta liman shalla alayya ya Allah. Sombong Nabi. Iya. Kamu milik orang yang berselawat kepadaku ya Allah. Sombong. Iya. Nabi sakit dawatunya. nggak mau jawab dia. Ya. Jadi perasaan malunya itu syadidul haya wa begitu tinggi nggak mau jawab. Allah tahu tawaduknya hambanya ini. Tawaduknya kekasihnya Allah tahu. Bukannya dia nolak jawab. Karena rasa malunya melebihi segala-galanya. Tawaduknya melebihi segala-galanya. Sehingga dia nggak mampu jawab malu. Malu bukan nggak mau nggak nggak mau jawab pertanyaan Allah. Ya, Nabi sedikit pun nggak nggak mau nentang. Tapi malunya tawaduknya itu begitu tinggi sehingga dia mulutnya terkancing. Sehingga Allah yang mengatakan ana liman shalla alaika ya Muhammad. Saya milik orang yang berselawat kepada Eh, ajib ya? Semuanya milik Allah. Tetapi pemilik segala pemilik eh, pemilik segala alam semesta ini milik kita. Milik umat Nabi. Milik umat yang selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ya, ya, nggak ada tuh putus asa kita gitu dari rahmat Allah. Nggak ada. Kamus dalam hati seorang muslim mukmin umat Rasulullah putus asa dari rahmat Allah dari ampunan Allah nggak ada karena Allah milik kita ya, siap mengampuni kita tapi maknanya jangan jadi bangga lalu kita maksiat semau maunya bukan itu yang saya maksud ya. kalau memang terlanjur berbuat salah Jangan segan-segan tobat, Jangan malu untuk kembali kepada Allah. Jangan tunda-tunda. Ya. Jangan malu, jangan tunda-tunda. Karena Allah siap menerima dan mengampuni. Setelah itu habis tidak ada lagi. Ya. Wallahu a'lam. Udah ya. Ya, a'adzanallah minal kibri wa hamana minal ujub.